Mitra bisnis, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengatakan, penyakit kronis birokrasi akibat perilaku buruk birokrat sudah seperti penyakit kanker stadium 4 yang sangat sulit disembuhkan. Pernyataan tersebut muncul seiring dengan diketemukannya lagi oknum-oknum di Ditjen Pajak yang diduga melakukan kecurangan seperti Gayus Tambunan. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi, Pak Sofyan, kalau kita lihat pernyataan itu berarti penyakit di birokrat kita itu tidak bisa disembuhkan ya Pak? Ya sebenarnya ya, kalau menurut saya sih kita tetap harus optimis masih bisa kita selesaikan melalui tindakan-tindakan yang tegas. Memang kita menghadapi masalah sejak 97-98 kalau kita swasta ini melakukan segala macam reformasi, juga termasuk kita punya perusahaan-perusahaan, karyawan, dan lain-lain untuk mengefisienkan kita. Kan pemerintah sama sekali nggak ada. Yang terjadi itu dari dulu sampai sekarang itu adalah penggantian-penggantian presiden aja atau penggantian menteri. Tapi birokrasi kita nggak pernah kita tata dengan baik dan tidak boleh kita letakkan pada the right man and the right place. Karena juga presiden sendiri juga tidak memberikan satu contoh yang baik. Misalnya menteri-menteri banyak sekali yang diangkat juga tidak the right man in the right place juga. Sehingga birokrasi-birokrasi kita ini jadi tidak takut lagi dengan situasi hari ini di mana corruption, di mana-mana contoh-contoh yang begitu gamblangnya diperlihatkan di semua media, terutama TV. Orang itu kan jadi pikir orang lain kok bisa, kenapa saya enggak? Ya dia harus korup, kenapa saya enggak juga korup gitu. Apalagi di atas cari contoh, biasanya guru kencing berdiri, ke murid kencing berlari. Jadi semua itu ikut ya, dan ada yang ditakutin lagi sehingga sekarang nah, itu masalah-masalah kita di mana sampai sekarang karena nggak ada contoh yang baik dan hukum tidak ditegakkan secara benar. Jadi nggak pernah kita bisa selesaikan soal korupsi dan lain-lain ini. Jadi ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah secara tegas. Tapi kalau kita semua saling mencoba untuk menyembunyikan karena pertimbangan politik, karena ini teman, karena saya juga ikut sekarang terlibat juga, ya repot. Yang paling penting itu memang kalau you sendiri tidak bersih, bagaimana you membersihkan orang lain? Nah, itu masalah utama yang terjadi selama ini menurut saya. Lalu apa yang harus dilakukan, Pak? Apakah harus menghapus seluruh generasi dan digantikan dengan generasi yang baru dan fresh tanpa korupsi? Ya nggak usah, yang baik kita pertahankan, yang mana yang jelek kita berhentikan dan kita tindak dan dimasukin di penjara. Ya kalau sekarang ini sampai orang kan sudah pikir kalau perlu hukum mati seperti di China itu. Ya toh apalagi aparat-aparat korupsi di sana itu nggak ada pardon, langsung hukum mati aja, nggak usah lama-lama lagi. Kalau di sini kan nggak masuk penjara pun dia bisa bisa pilih-pilih sesuai dengan duit yang dia punya, mau pakai mau kamar pakai AC mau makan enak, dan segala macam itu bisa dimain-mainkan di penjara kita. Jadi siapa yang kapok sekarang ini? Hukumnya juga begitu. udah ada sama sekali yang membuat orang itu takut ataupun kapok kok. Sedangkan budaya kita ini sudah makin hari makin tidak tahu malu lagi kan. Jadi budaya malu itu sudah nggak ada. Mau apa apa yang diharapkan kecuali tindakan-tindakan yang drastis menurut saya. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.